akan sempurna keislaman seorang hamba hingga dia muttabi'an musaddiqa muttabi'an ngikut musaddiqa membenarkan musrat musalliman musalliman menerima faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amril islam lam yakfuna dan barang siapa yang menganggap bahwa ada tersisa dari Islam yang belum dicukupi, belum disampaikan oleh para ashabu Rasulullah Berarti orang itu telah mendustakan para sahabat. Dan cukup itu sebagai furqah. Pemisahan mereka dengan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Dan cukup sebagai ta'anan, cercaan kepada mereka. Fahuwa mubtadi'un dal mudil. Maka orang itu mubtadi' ahli bid'ah yang dalun sesat, mudilun menyesatkan. Sesat dan menyesatkan muhditsun fil islami ma laisa minhu. Mengadakan dalam Islam apa yang bukan daripadanya. Kemarin sedikit kita baca syarahnya dari Syekh Muhammad uh, Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Maka kali ini kita ambil sedikit faedah yang juga penting dari Syekh Rabi. Hafizahullah. Qala fi syarhihi kata Syekh Rabi dalam syarahnya, "Bal la yakunul abd mu'minan illa idza tawaffarat fihi hadhihi sifat. Bahwa seseorang hamba tidak dikatakan mukmin hingga terwujud sifat-sifat itu. Perhatikan kalimatnya barakallahu fikum. Adapun mu'alif menyatakan la yatimmu islamu ahadin. Tidak sempurna keislaman seseorang. Kata Syekh Rabi, bahkan tidak dikatakan sebagai mukmin kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Muttabi'an, musaddiqan, musalliman. Kenapa? Karena ayat yang sudah kita baca pada pekan yang lalu. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bersumpah dengan namanya fala rabbika la yu'minun la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai wa yusallimu taslima sungguh demi Rabbu mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu diputuskan olehmu apa yang mereka perselisihkan thumma kemudian la yajidu fi anfusihim harajan kemudian tidak mendapati dalam hati mereka ada haraj ada rasa berat untuk menerimanya wa yusallimu taslima dan mereka tunduk menyerah taslim ini mana musallima taslim maka dikatakan oleh Syekh Rabi bala yakunul abdu mu'minan bahkan seorang hamba tidak dikatakan mukmin hingga terwujud sifat-sifat tadi yang disebutkan oleh musannif oleh muallif muttabi'an musaddiqan muslima. yang pertama Al-iman bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang paling pokoknya adalah apa yang disebutkan dalam rukun-rukun iman. Iman kepada Allah dengan nama-namanya yang baik, yang maha sempurna, dengan sifat-sifatnya yang ulia, dan iman kepada malaikatnya iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada takdir khairihi wa syarrih. Dan juga syarat berikutnya an yakuna muttabi'an lima ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syarat kedua ngikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan. Jangan dari satu sisi saja. Ittiba ngikut Rasulullah mengikuti beliau dalam semuanya, aqidatan wa manhajan. Akidahnya dan juga manhajnya. Ibadatan wa akhlaqan dalam ibadahnya dan juga dalam akhlaknya. Sehingga jangan dipilih-pilih, jangan dipilah-pilah. Jangan akidahnya ikut. Tetapi fikihnya enggak. Atau dibalik, fikihnya ikut sunnah. Semua sunnah-sunnah diterapkan. Tapi akidahnya asyariyah. Mengikuti penyimpangan Abdul Hasan al-Asy'ari. Padahal dia sendiri sudah taubat dari penyimpangannya. Ghafarallahu lahu. Jangan pula kemudian akidah dan manhajnya bagus tapi akhlaknya jelek. Akhlaknya juga ittiba, ngikut sunnah. Muttabi'an li Rasulillah SAW fi manhajihi wa fi aqidatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi. Muhaqqiqan qaul Allah Ta'ala dalam rangka mewujudkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 3. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian. Ikutilah apa yang Allah turunkan pada kalian dari Rob kalian. Yang mana? Tidak dipilah, tidak dipilih am yashmul al-aqidah wal manhaj wal ibadah wal akhlaq wal suluk wa kullu syai. Ikut apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya dan jangan ikuti yang lainnya dari wali-wali. Qalilan -wali. ma tadakkarun sedikit sekali dari kalian yang mau ingat dan juga sama dengan ayat yang sering kita dengar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. i'tisam bihablillah. Sama. i'tisam bihablillah berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan apa yang diturunkan oleh Allah, berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan. Dan sama juga dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jalan yang lurus jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ila ghairi dzalika min al-ayat allati amara Allah fiha biittiba'ir rasul wa ta'atihi dan lain-lainnya dari ayat-ayat yang diperintahkan di dalamnya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya untuk mengikuti ayat dan hadis. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya. Semua orang akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat terkejut. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat Aku, ngikut aku, masuk surga. Wa man asani faqad aba dan siapa yang menentang aku, siapa yang menyelisihi aku berarti dia nggak mau. Berarti dia nggak mau masuk surga. Subhanallah. Semua orang masuk surga kecuali nggak mau. Siapa yang nggak mau? Yang nggak mau masuk surga adalah yang nggak mau ngikut, yang nggak mau ittiba, yang nggak mau mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi nggak mau meniti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh beliau, rahimahullah, oleh Syekh Rabi hafizahullah, bahwasanya mereka-mereka yang tidak memenuhi syarat ini bahkan diragukan keimanannya. Karena disyaratkan oleh Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah, mereka tidak beriman hatta fi ma shajara bainahum. Sungguh mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan pada mereka apa yang diperselisihkan oleh mereka. Dalam masalah apa? Semuanya. Dalam masalah ibadah keputusan Rasul yang harus dikerjakan. Dalam masalah akidah keputusan Rasul yang harus diyakini. Dalam masalah akhlak, sunnah Rasulullah yang harus diikuti. Adapun yang katanya ini adat istiadat baik, kalau bertentangan dengan sunnah, maka itu akhlak yang jelek. Itu akhlak yang jelek. Maka demikianlah harus seorang mukmin mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sebisa-bisanya, sebisa-bisanya. Adapun kalimat berikutnya dari Musannif rahimahullah زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم lam أصحاب رسول الله فقد كذبهم siapa yang menganggap ada tersisa ajaran Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat berarti orang ini menuduh barang siapa yang menganggap bahwa para sahabat belum mencukupi kita bahwa para sahabat belum menyampaikan secara keseluruhan berarti orang ini menuduh mereka dusta Wa kafa bihadza furqatan dan itu cukup menjadi perpecahan buat mereka, cukup menjadi pemisahan buat mereka. Wa ta'nan alaihim dan berarti mencerca mereka, fahuwa mubtadi'un dal. Apa kata Syekh Rabi' hafizahullah? Qal alladhi yattahim ashab Rasulullah sallallahu bitaqsiri fi hamli risalatil islami atau tablighiha kamilatan huwa min afjarin nas. Siapa yang menuduh para sahabat belum menyampaikan amanah risalah Islam, belum menyampaikannya secara lengkap, maka siapa yang menuduh para sahabat seperti itu? Huwa min afjarin nas. Sefajir-fajir manusia. Wa adallahum wa asyaddahum. Yang paling sesatnya, yang paling dahsyatnya kesesatan mereka. Asyaddahum ta'nan fi ashabi Rasulillah. Yang paling keras cercaannya, paling jelek cercaannya kepada para sahabat. radhiyallahu taala anhum. Alladzina zakkahumullahu wa radiya anhum. Padahal para sahabat adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Yang diberi tazkiyah rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan radhiyallahu anhum Allah ridha pada mereka wa wasafahum bi annahum khairu ummatin dan Allah anggap mereka sebagai sebaik-baik umat ketika Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas siapa yang dimaksud para sahabat kalian umat yang terbaik diturunkan ketika para sahabat masih hidup dan mereka yang dimaksud kalian umat yang terbaik adapun kita dan kaum muslimin yang lainnya selain para sahabat tergantung apakah berjalan di jalan sahabat atau tidak kalau berjalan di jalan para sahabat, insya Allah masuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka para sahabat yang asyar, yang diisyaratkan secara langsung, sedangkan yang lain ngikut. Wazakkahum Rasulullah SAW afradan dan wajamah Dan juga disucikan, direkomendasi, dipuji oleh Rasulullah SAW secara pribadi-pribadi ataupun secara jamaah. Berarti siapa yang mencerca mereka berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang menuduh mereka berdusta, berkhianat, menuduh mereka tidak menyampaikan, berarti dia tidak percaya dengan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya. Berarti dia menentang tazkiyah Allah dan tazkiyah Rasulnya kepada mereka. Pantas dikatakan oleh Syekh Rabi, afjarin nas. Afjarin nas. Sefajir-fajir manusia. Manhum Siapa mereka yang menuduh para sahabat belum menyampaikan, yang menuduh para sahabat berkhianat, yang menuduh para sahabat tidak menyampaikan agama dari Rasulullah SAW, apalagi menuduh para sahabat merubah Al-Quran, mengganti, mengurangi. Astagfirullah. Maka mereka naudzubillah afjarin nas, sefajir-fajir manusia. Dan di antara yang paling besar tuduhannya kepada para sahabat adalah Syiah Rafidah. Dan di antara mereka adalah Houthiyin di Yaman. Ahlul ahwa wal bid'ah. Syi'i Rafidhi. Mereka mencerca sahabat. Bahkan mereka mengadakan demonstrasi di Sana'a. Di Sana'a, ibu kata Yaman. Untuk protes. Kenapa surat An-Nur diajarkan di sekolah-sekolah? Bayangan barakallahu fikum. Protes Kenapa surat An-Nur diajarkan? Padahal itu ada pembelaan terhadap Aisyah. Nah kenapa? Itu kan Aisyah kan demikian, Aisyah kan demikian. Demonstrasi. Protes. Astagfirullah. Surat An-Nur mereka tentang. Apakah nggak kafir mereka? Dan ini hampir seluruh syiah di seluruh dunia hampir sama. Cuma ada yang masih malu-malu, ada yang terang-terangan. Ada yang masih menyatakan dengan taqiyah, ada yang sudah belak-belakan. Tapi begitulah namanya Syiah. Dari dulu sampai sekarang mereka seperti itu akidahnya. Maka hum mereka adalah asyad dan nasi ta'nan fi ashabi Rasulullah. Manusia yang paling jelek cercaannya kepada para sahabat. Wa afjarun nas sefajir-fajir manusia Fahu mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu. Khonibin a'azakumullah wahum. Para sahabat. A'zamun nasi daka'an. Para sahabat adalah yang paling cerdas dari kaum muslimin. Wa aqwahum hifzan. Yang paling kuat hafalannya. Wa asra'ahum wa a'maqahum fahman lil kitab. Yang paling segera kalau diperintah. Segera melaksanakan. Yang paling dalam pemahamannya. A'maqahum fahman. Lil kitab wa sunnah. وعظم الناس أمانة وشعورا بالمسؤولية أمام Allah dan mereka adalah orang-orang yang paling besar menjaga amanah yang paling sungguh-sungguh a'dhamun nas amanatan adalah orang yang paling menjaga amanah. Wasyuran bil mas'uliyah yang paling merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan mereka sampaikan apa yang merupakan tanggung jawab mereka sebagai pembuktian amam Allah. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan jangan dikira itu kebetulan. Oh, si fulan, si fulan sebagai sahabat Rasulullah. Kebetulannya enak. Bukan kebetulan. Allah takdirkan. Allah pilih sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam syarah aqidah tahawiyah Inna Allah nazara ila qulubil ibad <laughs> Allah melihat hati-hati para hamba Fakhtara qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka Allah memilih hati Muhammad fara'a maka Allah melihat bahwa hati Muhammad adalah khairul qulub, sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsih. Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dirinya sebagai rasulnya. Thumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati manusia. Maka Allah melihat hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih mereka untuk mendukung Rasulnya untuk membantu Rasulnya, untuk menjadi tentara membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah pilih barakallahu fikum. Allah takdirkan dengan takdirnya agar sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum sebagai khalifah-khalifah setelahnya. Allah Subhanahu wa taala pilih para sahabat Muhajirin wal Ansar sebagai mujahidin berperang, berjihad, mengorbankan nyawa-nyawa mereka dan harta-harta mereka untuk Allah dalam rangka membela Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Lihatlah sifat al-karimah. Karena sifat yang mulia ini, kata Syekh Rabi, wa gairiha dan lain-lainnya, mimma tawaffara fihim ya'taqid kullu mu'min billahi khalian min al-bid'ah al dalal bi annahum qad ballaghul ummah ba'dahum kullama sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat ini, sifat kejujuran mereka, sifat amanah mereka, sifat tanggung jawab mereka, maka seluruh mukmin, setiap orang yang beriman yang padanya ada keimanan yang meyakini bahwasanya atau bersih dari kebidahan dan balalah semuanya meyakini bahwa para sahabat tidak mungkin menyembunyikan tidak mungkin menyembunyikan ilmu.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 Bagaimana mereka tidak menyampaikan? Padahal para sahabat yang paling hafal, yang paling ngerti, yang paling paham dan selalu membaca mengajarkan innalladzina yaktumuna ma anzalna sesungguhnya mereka-mereka yang menutupi menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayinat wal huda dari apa-apa yang sudah kami jelaskan bagi manusia dalam kitab ini maka siapa yang menyembunyikannya ulaika yal'anuhumullah mereka dilaknat oleh Allah wa yal'anuhumul la'inun dan dilaknat oleh para pelaknat hum para sahabat atqan nas ba'dal anbiya para sahabat adalah setakwa-takwa manusia setelah para nabi wa asyaddahum khaufan min Allah wa muraqabatan lah orang yang paling takut kepada Allah yang paling merasa diawasi oleh Allah fala yattahimuhum bil kitmani wat taqsiri illa dalun mudil maka tidak ada orang yang menuduh para sahabat menyembunyikan ilmu tidak ada seorang pun yang menuduh para sahabat tidak menyampaikan agama dari Nabi SAW kecuali dalun mudil kecuali orang yang sesat dan menyesatkan kaifa yaqsiruna aw yatahawanuna fi tablighi risalati Muhammad SAW kamilatan wa qad amarahu bagaimana mereka tidak menyampaikan padahal Nabi sudah memerintahkan pada mereka untuk menyampaikan fi tablighi daqiq untuk menyampaikan dengan jelas kata Nabi balighu anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat atau ucapan Nabi SAW Nabbarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha farubba hamil fiqhin la fiqh lahu wa man huwa afqah minhu atau kama qala fi sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah adapun balighu anni walau ayat disebutkan dalam Bukhari dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tirmidzi. Nadarallahu imra'an maknanya semoga Allah cerahkan wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku kemudian memahaminya. Kemudian menyampaikannya kepada yang tidak mendengarnya. Farubba hamil fiqhin la fiqhalahu. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi ada seorang yang membawa fiqh tetapi dia tidak memahami fikih itu. Bahkan ada yang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih dari dia. Maka diperintahkan oleh Nabi, Naddarallahu mra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, sami'a maqalati fawa'aha, mendengar ucapanku dan memahaminya. Setelah memahaminya, menyampaikannya. Sebutkan tiga, sami'a maqalati. Hawa'aha yang kedua. Dan yang ketiga, addaha. Menyampaikannya. Wa qala hadha Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Laula aya fi kitabillahi ma haddatsukum bi syai'in abadan." Sungguh kalau bukan karena ayat itu, aku nggak akan sampaikan satu hadis pun pada kalian abadan selama-lamanya. Bukan karena bakhil. Karena khawatir. Kekhawatiran. Khawatir menyampaikan kolan Nabi ternyata mungkin ada kekurangan, ada kelebihan. Tabahan. Tetapi karena diperintahkan, maka apa yang dia tahu dia sampaikan. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia menyampaikan berupaya untuk persis sama kalimat per kalimatnya. Setelah berupaya untuk persis sama, masih diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau yang seperti itu atau yang semakna dengan itu atau yang semirip dengan itu atau kurang sedikit atau lebih sedikit karena khawatir dia berdusta atas nama, atas nama Nabi SAW menunjukkan kehati-hatian mereka dan kejujuran mereka dan upaya mereka untuk tepat kalimat per kalimat menyampaikan dari Rasulullah SAW apa ayat yang dimaksud oleh Abu Hurairah?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 Wa kullu mu'minin sadiqin yakhsha hadzal wa'id. Setiap mukmin yang jujur imannya pasti takut dengan ancaman ini. Ancaman dengan laknat Yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh yang lainnya para pelana. Maka mukmin sadiq yakhsha hadzal wa'id. Seorang mukmin yang jujur pasti akan takut dengan ancaman yang seperti ini. Fakaifa bi ashabi Muhammad SAW? Maka bagaimana dengan ashab sahabat-sahabat Rasulullah? sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Qad ballaghul Qur'ana ayatan ayatan. Mereka menyampaikannya ayat demi ayat. Wa hadis rasulillah hadisan haditha. Mereka sampaikan hadis Rasulullah SAW satu hadis satu hadis. Wa aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu wa taqriratihi. Ucapannya disampaikan. Perbuatan Nabi disampaikan. Dan juga ketetapan Nabi, persetujuan Nabi. Semuanya disampaikan yang yata ma yata'allaq bil aqaid wa ma yata'allaq bil manhaj wa ma yata'allaq bil ibadat wal muamalat wa ma yata'allaq bil akhlaq disampaikan semuanya oleh para sahabat yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan manhaj yang berkaitan dengan ibadat, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan akhlak, semuanya disampaikan. Hadis per hadis, ayat per ayat. Wahadihi dawawinu sunnah min sihah, wa sunan, wa jawami' wa masanid wa azza tashhad syahadatan wadihah. Lihatlah. Dewan-dewan sunnah. Kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab sahih. Kitab-kitab sunan. Kitab-kitab jawami' Kitab-kitab musnad. Juz-juznya. Semuanya membuktikan. Syahadatan wadihah. Bukti yang sangat jelas, jeliyah. Anna ashabu Rasulullah SAW qad lagu kullama sami'u mereka telah menyampaikan semua yang mereka dengar auhu menyampaikan semua yang mereka lihat min akwalihi. dari ucapan beliau ucapan rasul perbuatan rasul amalan-amalannya takrir-takrirnya Wahada yu'min bihi sadatul umma wa khiyaruha yang demikian akan dipercaya oleh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh umat para imam-imam dari kalangan tabi'i dipersaksikan bahwa para sahabat sudah menyampaikan. Tabi'in lahum esa Para sahabat yang berpegang dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat dari Nabi SAW. Mengikuti mereka dengan ihsan. Wa man ittaba'ahum waqtafa atharuhum. Demikian pula para pengikut-pengikut tabi'in yang mengikuti jejak-jejak mereka dari para salafus saleh, para tabi'it tabi'in, wa man sara ala nahjihim dan juga para ulama yang datang setelah mereka mimman talahu minal ajal mutalahiqah yaitu mereka-mereka generasi-generasi berikutnya dari para ulama semuanya menerima dengan yakin ini hak dari orang-orang jujur mendapatkan dari orang-orang yang jujur dari orang-orang yang istimewa yaitu para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in wa hum ahlus sunnati wal jamaah Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah At-Taifatul Mansurah, Taifah yang Mansurah. Alladzina syahida lahum Rasulullah SAW biqaulihi la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya wa'dullah mereka lah yang dipersaksikan pasti akan menang pasti akan ditolong oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi SAW. Yaitu ucapan beliau, La tazalu ta'ifatin min ummati. Akan tetap ada sekelompok umatku yang zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum. Dalam riwayat mansurun mereka akan ditolong. La yadurruhum tidak merugikan mereka orang-orang yang yukhadzil. Enggak merugikan mereka orang-orang yang mengacukan mereka tidak menolong mereka. Walaman khalafahum juga tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hatta ya'tiya wa'dullah. Tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Tetap berjalan di atas jalan para sahabat, jalan para tabi'in, jalan para tabiin tabi'in. Tetap kokoh istiqamah walaupun sekian banyak manusia yukhadzil tidak menolongnya, mengacuhkannya, membiarkannya bahkan memusuhinya. Tidak goyah mereka, ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang khalafahum, menyelisihi mereka, menentang mereka. La yadurruhum, tidak dirugikan sedikit pun. Tidak dirugikan sama sekali. Tetap mansurun. Wa amma man adahu minal firaq Fahum ala ahwalin. Adapun firqah-firqah lain selain ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka keadaannya sebagai berikut. Macam-macam keadaan mereka. Yang pertama rawafid. Yang pertama rawafid. Golongan para penolak-penolak. Fahum la yahtarimuna ashab Muhammadin SAW. Mereka yang tidak menghormati para sahabat sama sekali wala yaqbaluna naqlahum dan tidak menerima riwayat dari para sahabat wala yadinuna illa bil akadibi mereka tidak beragama kecuali dengan kedustaan-kedustaan dengan berbagai macam kepalsuan-kepalsuan allati tarauha yang mereka bikin-bikin ala ahli baitin nubuwah yang mengatasnamakan ahli bait wa ghulatuhum yukaffiruna sahabat dan yang paling ekstrim dari orang-orang Rawafid Syiah, mereka mengkafirkan para sahabat kecuali nafaran yasira, kecuali sedikit sekali yang selamat. Ya. Wahaulai kuffarun zanadiqah. Ini golongan pertama. Mereka kafir zindiq. Ya. Yang kedua, al-khawarij, golongan khawarij. Fa'inahum yata'anuna fi kathirin min sahabat? Mereka mencerca kebanyakan para sahabat tidak seluruhnya Wayatanuna fi adalatihim dan mereka mencerca kejujuran para sahabat Walayakbaluna naklahum maka mereka juga tidak menerima riwayat dari para sahabat Wayatamiduna 'ala riwayatil makdubah maka mereka tidak menerima kecuali riwayat-riwayat yang mereka bikin dengan kedustaan makdubah Imam mereka yang berdusta wa imam dari kedustaan orang lain mereka ambil Kenapa? Karena sebagian para sahabat mereka jelekkan pula, mereka cerca pula. Khawarij. Termasuk yang dicerca oleh Khawarij yang dulu dan yang sekarang adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. <clears throat> yang ketiga, wa yalihimul mu'tazilah wal jahmiyah. Yang berikutnya adalah mu'tazilah dan jahmiyah. Fa innahum la yu'minuna bi katsirin minan nususin nabawiyyah. Golongan tersebut golongan yang tidak percaya pada kebanyakan nas-nas kita buat sunnah. Enggak percaya. Karena dianggap tidak masuk akal oleh mereka. Yang keempat, wa yalihim ahlul kalam alladzina yata'anuna fi dalalatin nusus an-nubuwah atau an-nabawiyyah yang keempat golongan ahlul kalam yang mereka mencerca dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas-nas nabawiyah. Nasnya diterima. Tapi yang ditunjukkan oleh nas itu ditolak. Ini ahlul kalam. Lafaznya diterima, maknanya ditolak oleh mereka. Wa yaquluna fiha innaha akhbaru ahad. Imam mereka katakan ini riwayatnya ahad. Tidak mutawatir atau mereka katakanlah tufidu illa dhan. Tidak memberikan faedah kecuali dhan. Bukan kepastian, tapi hanya dhani saja. Bukan yakin. Wala yajudul akhad bidhan. Dan kata mereka tidak boleh mengambil yang tidak pasti. Kalau ayat Quran pasti. Tapi kalau sunnah belum tentu. Tidak pasti. Dhani. Kalau dhani jangan jadikan dalil dalam masalah akidah. Maka semua Hadis-hadis yang mereka anggap ahad, mereka tolak, tidak mereka pakai dalam masalah akidah. Ini kesesatan mereka. Fahaulai jami'an yasduq alaihim qalul mu'allif fi ahadi fi ahadihim. Maka mereka persis cocok seperti apa yang dikatakan oleh mu'allif dalam ucapan matanya. Fahuwa pada masing-masing mereka tadi mubtadi'un, dalun, mudillun, muhdithun fil islami ma laysa minhu. Yushiru rahimahullah. Al-muallif mengisyaratkan rahimahullah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mencerca kebid'ahan dan ahli bid'ah. Kenapa beliau menyatakan maka mereka adalah Dalul mudil? Karena hadis-hadis Nabi sangat banyaknya. Seperti hadis yang ma'ruf, Iyakum wa umur. Fa inna kullu bid'ah. Ya. Wa kullu bid'atin dalalah Wa kullu dalalatin finnar. Ya. Baik, siapa yang sesat? Ya. Kullu dalalatin finnar atau kullu bid'atin dalalah. Ya. Bid'ahnya yang sesat atau orang yang melakukan yang sesat? Bid'ahnya bid'ah yang menyesatkan. Yang sesat orangnya. Jangan pura-pura bodoh. Jangan kayak Abdul Hakim Abdad. Ini kan bid'ahnya yang sesat. Orangnya belum tentu. Ketika kita tanyakan kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, "Wa ma dhammul bid'ah illam yaf'alhu nas?" Apa salahnya si bid'ah kalau nggak dikerjakan oleh manusia? Yang salah itu yang mengerjakannya dari manusia. Mereka lah yang terancam dengan balalah dalam hadis ini. Maka al-muallif menegaskan maka orang yang seperti ini dalun mudillun. Yang mengada-adakan kebidahan-kebidahan. Dari mulai syiah rawafid, khawarij, mu'tazilah, ahli kalam, jahmiyah dan sejenisnya.